الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kita ini yang masih tersisa. <clears throat> Pada pembahasan yang lalu kita sampai dalam pembahasan tentang yaitu bentuk-bentuk fitnah yang sedang dialami oleh umat Islam sekarang ini. Tadi kita telah bicara tentang fitnah tafarruq, perpecahan di kalangan umat ini bahwa jalan keluarnya pun telah di, kita sebutkan melalui sabda Rasulullah SAW tadi dan juga ayat-ayat kita bacakan. Berikutnya fitnah taqallubul a'da 'alal muslimin yaitu umat Islam menjadi permainan dan bersekongkolnya musuh dalam men dan menyakiti kaum muslimin ya hal ini telah kita lihat sendiri bagaimana umat-umat Islam ya umat Islam menjadi permainan dan bulan-bulan dari musuh-musuh mereka tentu ini ada sebuah fitnah yang sangat berat dan ini pun telah dialami oleh generasi utama umat ini para sahabat di awal Mekah terdengar bagaimana para sahabat disiksa dari siapa? pula para umat-umat sebelum umat Islam ini semua para umat Nabi yang belumnya. demikian mereka menerima berbagai bentuk bentuk uh, ancaman dan tantangan dan siksaan dari musuh-musuh mereka maka kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan musuh-musuh ini namun kadang-kadang datangnya ujian tersebut penyebabnya datang dari diri kita sendiri kadang-kadang yang kita tidak sadari sehingga menyebabkan musuh tidak gentar, tidak tegas, tidak merasa malu dalam me mengganggu kita atau menyakiti kita. Hal ini telah dilakukan oleh Sauban, Maula Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. hadis ini dilakukan oleh uh, Abu Dawud dan Imam Ahmad dan juga para imam yang lainnya disahihkan oleh Syekh al Al-Albani rahimahullah. An Maula Rasulullah SAW dilakukan dari Sauban ini bekas budak Rasulullah Wasallam dia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Yusiku antada alaikumul umam." Ini hampir kalian ini menjadi peributan umat-umat, ya. Mimpul diukur dari berbagai arah. Ya, umat Islam menjadi rebutan oleh musuh-musuh dari segala penjuru. Karena tada aklatu ala qas'atiha. Sebagaimana berebutnya Orang yang makan di atas napan. Ya, umat Islam akan menjadi ditimpa oleh suatu kondisi kata Rasulullah SAW yang mana mereka menjadi perebutan umat-umat lain. Semuanya berebutnya orang yang makan di atas napan. Ini perumpamaan yang sangat agung sekali. Pertama, kita telah diwanti-wanti dan diperingatkan oleh Rasulullah SAW bagaimana permusuhan orang-orang di luar Islam kepada umat Islam. Ya, bahwa kondisi anak ini akan menimpa kita kata Rasulullah SAW. Kemudian di, di sini juga terdapat faedah yang mana bahwa umat Islam itu memiliki nikmat yang banyak, ibarat makanan, sehingga orang kafir berebut untuk mengambil nikmat tersebut dari mereka. Seperti apa yang terjadi di berbagai negara-negara Islam yang sekarang ini sedang diserang seperti mereka merebut Irak karena di sana banyak sumur minyak Afghanistan di sana banyak gas dan segala macamnya ini menunjukkan memang kalau kita lihat peta dunia bahwa negeri yang penuh dengan kekayaan itu adalah negeri Islam dengan berbagai hasil buminya dengan berbagai hasil tambangnya ya mereka diberi nikmat yang tidak terhingga oleh Allah Subhanahu wa taala tapi nikmat ini tidak bisa mereka nikmati justru orang lain yang menikmati Kenapa? Karena mereka tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu kata Allah Taala dalam surah Ibrahim yang masyhur, "La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid." Kita tidak bersyukur. Jika kalian bersyukur kata Allah, aku akan tambah nikmat kepada kalian. Tapi jika kalian kufur nikmat, rasakan azab itu sangat pedih. Pernah kita gambarkan bagaimana dahulu negara kita ini sangat sejahtera dengan berbagai hasil buminya. Ya, sekarang kalau dahulu kata nenek moyang kita tongkat ditancapkan tumbuh pohon. pohon. Sekarang ditanam pohon semua jadi tong ditongkat. Itu keadaan negara kita. Berbagai musibah, berbagai bencana tidak henti-hentinya. Mulai dari Sabang sampai Merauke banjir, kebakaran hutan, ya lumpur, ya lumpur panas, berbagai macam letusan gunung api. Ya pokoknya silih berganti. Namun introspeksi diri masih belum ada di tengah-tengah bangsa kita ini. Terutama masalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selalu diusahakan apa? Antisipasi bencana, antisipasi bencana. Secanggih apapun anti atau pendeteksi gempa dan tsunami itu tidak ada apa-apanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang harus yang dilakukan adalah ketakwaan. Kemudian kita menjadi peributan umat-umat lain. Kemudian sebutkanlah hadis tauban ini Lalu sahabat bertanya, kalau begitu bagaimana apa jadi kata sahabat yang biasanya kan orang yang menjadi perebutan itu karena sedikit. Kalau mereka banyak kan kuat berarti tidak mampu diperebutkan kan begini. Lalu sahabat bertanya, "Kulna ya Rasulullah, ini awamikullatin bina yauma idin?" Apakah karena sedikitnya kami pada hari, pada hari itu ya Rasulullah, pada waktu itu ya Rasulullah, sehingga kami menjadi perebutan umat yang lain? Apa jawab Rasulullah? Ya. Kata Rasulullah SAW, antum yauma idin kasir. Kalian pada hari itu banyak jumlah kalian. Betul. Kita lihat jumlah umat Islam sekarang ya satu miliar. Informasinya begitu. Dibanding dengan umpamanya lain dua miliar dan yang dua miliar ini tercampur dengan banyak bentuk ada agama. Yang jelas umat adalah umat yang terbesar di dunia. Jelas. Kita banyak jumlah kita. Kalian banyak kata Rasulullah SAW. Tapi kondisi kalian lakin takununa gusaan kagusa istairi. Tapi nilai kalian, keadaan kalian bagaikan bui di atas air. Kenapa perumpamaan ini diberikan Rasulullah SAW? Kenapa diumpamakan dengan bui? Itu bagaikan sampah, sampah yang dibawa oleh got dan air hujan itu. Lihat kan? Apa maksud dari buih ini? Kenapa diumpamakan? Kalau kita lihat, kita kaji dan kita dalami sifat dari buih itu apa? Buih adalah sesuatu yang mengapung dan tidak punya nilai. Apakah emas mengapung? Besi? Kan tidak ya? Mengapung sifatnya. Tidak punya nilai. Buih atau tempat sampah yang dibuat buka itu adalah tempat sampah juga yang dibawa oleh hujan itu maksudnya itu jangankan berharga. Di pemulung pun tidak mau mungut lagi. mungut sampah dari hujan. Karena itu adalah sampah yang memang sudah sampah. Sampah yang memang tidak bisa diolah lagi, didorong ulang lagi. Gak berfoto sama sekali. Pemulung pun tidak mau mengambil. Subhanallah. Ini perumpamaan yang sangat dalam sekali. Kita tidak punya nilai. Dari segi keimanan, tentu kita menjadi permainan. Tidak punya timbangan. Boeing itu punya timbangan. Nih, Ringan. Dikumpulkan sebesar banyak pun bisa sampai satu kilo. Bagaimana bisa mengumpulkan satu kilo? Subhanallah. Kemudian bumi kita katakan tidak bermu, tidak bermutu ya kan? Pemulung pun tidak mah. Kemudian bumi sifatnya tidak tahu mau kemana dibawa oleh air berubah, Betul enggak? Nggak punya arah hidup. Demikian pula sebagian kaum muslimin, kita tidak katakan semuanya, sebagian kaum muslimin tidak memiliki arah hidup, diombak ambilkan oleh arus pemikiran dan kebudayaan. Benar nggak? Tidak memiliki arah, nggak tahu. Yang penting ikut kebanyakan orang. Kemudian, boleh kita katakan tadi tidak bisa menentukan arah diri, tidak memiliki itu arah. Kemudian tidak bermutu dan tidak tidak dan tidak memiliki bekas. Bowing kalau dikumpulkan, antum pernah nggak setelah hari hujan itu kan ada buih banyak. Lalu bisa nggak terkumpul sebesar apa buih di got? Nggak bisa ya? Dan memiliki bekas. Tidak memiliki bekas. Demikian pula sebagian kaum muslimin demikian saja. Mungkin saja kita katakan sebagian besar. Tidak berpengaruh apa-apa. Jangankan untuk memperjuangkan agamanya, untuk dirinya keluarganya saja sudah tidak mampu menerangkan ajaran Islam. Jadi memang jauh nilainya di bawah. Bagaikan buta kata Rasulullah SAW. Kalian, kalian ketika itu bagaikan buih yang di atas air, nggak punya nilai. Mengapung, dibawa bawah arus kemana saja. Salah hilang lenyap entah kemana perginya. Ini sifat bui. Kemudian disebutkan di akhir hadis. Sebutkan kalian banyak tapi kalian sebagaikan apa bui di atas A ah? tapi ingin bawa oleh air. Yang tazi Allah yang yuntaza al mahabatu min qulubi atau yang tazi Allah min qulubi adukum al mahabah. Allah mencabut ketika itu rasa gentar dari dalam hati musuh kalian. Musuh tidak lagi merasa segan dan sungkan kepada kita. Berani. Bukan hanya main-main di halaman kita. Tapi kamar tidur kita pun diacak-acak oleh dia. Begitulah keadaannya. Rumah tangga kita di sekolah akan ada musuh. Kita tidak tahu. Tidak mau tahu. Ya kan? Sibuk dengan menonton program-program TV yang tidak tahu bahwa itu pendangkalan tidak, Kita tidak sadar. Musuh nggak gentar lagi dengan kita. Ya kan? Ya sekarang ini. Di negara kita ini. Mana lagi orang tegang dengan orang Islam, dengan umat-umat lain. Nggak perlu tegang dia. Hilang rasa harga diri kita di hadapan musuh. Sehingga musuh berani dan lancar kepada kita. Kemudian, tatkala kondisi kita tidak punya nilai itu, demikian musuh lancar, berani, Kemudian tak kalah kita begitu nilai kita jauh dari keimanan, yaitu Allah menjadikan dalam hati kita al-wahan. Kita ditimpa oleh satu penyakit yang namanya al-wahan. Apa itu al-wahan? Ditanyakan oleh sahabat Rasulullah SAW. Apa tuhan yang ya Rasulullah? Apa? Hukum dunia wa maut. Cinta dunia takut mati. Ini subhat apa? Ini akibat dari subhat asyahwat. Perpecah belahan yang pertama kita sebut bentuk-bentuknya sebab dari fitnah syubhat. Ya kan? Kalau ini adalah hasil buah dari fitnah syahwat. Gila dunia. Kedua hal ini, takut mati dan cinta dunia suatu mata rantai yang tidak bisa mungkin dipisahkan atau bagaikan apa? Dua mata uang. Ya. Apabila cinta dunia, pasti dia takut mati. Orang yang takut mati itu adalah karena cinta cinta dunia. Dunia adalah benaknya semua. Pokoknya dunia. Tidak tergambar akhirat oleh dia. Subhanallah. Dalam buku umat Islam dikepung dalam dari seluruh dunia, Syekh Masyhur Salman, faedah-faedah perumpamaan dunia di sana gambar oleh Syekh di akhir kitabnya. Sangat indah sekali perumpamaan-perumpamaan di situ. Dunia telah digambarkan di dalam Al-Quran dengan hadis-hadis Rasulullah SAW. Di antara kelemahan adalah bagaikan orang yang berjalan yaitu dalam perjalanan yaitu suatu jembatan. Ini jembatan ibarat dunia. Orang yang menyeberang ke akhirat ini melalui jembatan dunia ini. Apakah seorang ketika dalam perjalanan berhenti di jembatan, dia akan bangun istana di jembatan itu? Apalagi dia tujuannya adalah melewati jembatan itu? Tentu tidak. Oleh itu, nanti Rasulullah SAW kepada Ibn Abbas apa katanya? Kun dunia koriban. Ini perumpamaan. Orang sabil beradalah itu di dunia ini yaitu bagaikan orang yang merantau atau orang sedang dalam perjalanan. Bagaimana orang merantau? Orang yang berada di perantauan dia yakin mau pulang ke kampung. Kampung kita adalah akhirat. Orang yang berada di perantauan dia tidak akan beli tanah yang luas-luas, bangun istana yang megah-megah. Kenapa? Dia mesti pulang ke kampung. Jadi bawa perbekalan dirantau untuk dibawa ke kampung kampung. Tapi sekarang banyak orang merantau sudah tidak pikir pulang kan? Ini perumpamaan digambarkan oleh Rasulullah SAW. Ya, perumpamaan maknawi. Jadi kalau orang merantau dia tidak enak, dia mencari perbekalan sebanyaknya untuk dibawa pulang untuk anak dan istrinya di kampung halamannya. Dia tidak beli mobil tanah yang luas, bangun rumah yang luas-luas tidak. Dan mungkin dia nyewa satu peta aja Ya kan? Yang penting nanti lebaran pulang kan? Begitu pula kita di dunia ini. Hidup kita sebentar. Serapa lama umur kita? Seberapa banyak kekayaan kita? Saya katakan kepada Bapak sekarang. Dilahirkan umpamanya dengan dia berlimur perak dan emas umpamanya. Semenjak lahir sampai mati. Hidupnya dalam kenikmatan. Waktu makan berapa dia sanggup makan? Bisa makan lima piring ya. Kalau Kalaupun sanggup lima piring, perutnya meletus. Eh, Seenak apapun makanan, seenakannya sampai di mana? Terasa nggak ke ujung jari kemana-mana? Hanya sampai di sini. Coba sudah lewat di sini, sanggup lagi nggak makannya nanti? Nggak ada yang sanggup. Oleh sebab itu dalam perumpamaan kita itu juga diumpamakan oleh ulama bahwa dunia itu bagaikan makanan. Semakin enak makanan, semakin bau semakin parah kalau keluar. Demikian dunia. Semakin cinta dunia, saat rohnya berpisah, dia sangat menyesal, merasakan pahit dan bukan main. Kemudian kita katakan tadi umur 60 tahun. Berapa lamanya diukur yang akhirat? 60 tahun. Sebentar. Berapa nikmat yang dapat kita makan? Berapa? Tapi di akhirat adalah eh, wal akhiratu wa abqa. Dalam surat Al-A'la, "Batu'thiruna al-hayata dunya wal akhiratu khairu wa abqa." Kalian lebih utamakan kehidupan dunia kata Allah. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Nikmatnya nggak ada apa-apanya. Sekarang es krim harus simpan dengan dalam apa namanya Di akhirat makanan yang nggak yang pernah busuk, bahkan tidak akan pernah menimbulkan kebusukan. Tapi makan dunia, kembali sebagai ulama, semakin enak makanan tersebut, baunya semakin kuat. Itu perumpamaan dunia. Sejauh mana umur kita? Akan dibatasi. Kenikmatan dunia ini tidak bisa kita sekuat-kuat. Yang kehidupan hakiki adalah akhirat. Maka manfaatkanlah usia kita di dunia ini demi kehidupan yang hakiki di sana. Investasikanlah uang kita untuk ahli. Apakah di sini juga dilarang kita berusaha? Enggak. Ada kondisi berapa hal yang kita menyalahi syariat dalam usaha. Pertama, kita tidak dilarang berusaha. Yang penting jangan cara yang ha haram. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan melalaikan dari kewajiban. Walaupun usahanya halal, tapi melalaikan dari kewajiban. Agama juga tidak boleh. Ketiga apa? Apabila dia telah berusaha haram, kemudian telah tidak meninggal kewajiban, tapi tak kalah dia mendapat nikmat harus bersyukur. Memanfaatkan nikmat itu apa? Sesuaikan hak-haknya, zakatnya, infaknya. Keempat, harus dibelanjakan dalam hal yang halal dan mubah. Jangan dipergunakan untuk yang hak haram. Oh, banyak sekali berat kiranya tanggung jawab punya harta. Jangan bicara yang haram. Apabila dengan cara yang halal jangan melalaikan kewajiban ada. Apabila telah tidak melalaikan kewajiban amal tapi ada hak dalam harta tadi, zakat dan infak. Keempat membelanjakannya dalam segi yang hak, halal dan mubah. Jangan dibelanjakan kepada hal yang diharamkan. Kita tidak dilarang mencari rezeki di dunia. Tapi memanfaatkanlah semaksimal mungkin segala fasilitas yang kita miliki mencari kejayaan, kebahagiaan di akhirat punya harta, berinfak, beli buku-buku agama, mendidik anak yang pendidikan agama, mendorong dakwah, manfaatkan. Ini adalah investasi yang akan membuat kita senang di akhirat. Kenikmatan yang lebih baik dan kekal. Ini yang harus kita pikirkan. Kemudian, kata Rasulullah dalam hadis tadi, hidup di dunia bagaikan apa? Orang yang merantau atau dalam perjalanan. Dalam buku tersebut juga banyak perumpamaan. Orang yang dalam perjalanan, ketika berhenti di sebuah pohon karena panas, apakah dia akan mau bikin rumah dulu di bawah pohon itu? Tidak, dia dalam perjalanan akan ditinggalkan, pasti akan ditinggalkan. Namun ada orang apa yang terlena di perjalanan, akhirnya lupa tuh tujuan. Bikin rumah yang bagus-bagus juga pohonnya dalam perjalanan. Dalam kitab tersebut dicontohkan juga diantaranya adalah ibarat orang menuju sebuah pulau, pulau yang agung, pulau akhirat. Di tengah perjalanan, dia berhenti di sebuah pulau kecil. Pulau kecilnya sangat indah sekali, banyak bunga-bunga. Tekalah melihat pulau ini, dia sibuk menikmati keindahan yang ada di pulau ini. Rupa-rupanya ditinggal oleh kapal yang mau melayar ke pulau yang, yang sebenarnya. Akhirnya dia apa? Mati di pulau dunia. Tidak sampai ke tujuan akhirat menderita di pulau ini. Padahal hidup akhirat di sana. Tujuan yang utamanya telah telah. Di, oleh sebab itu, di sini digambarkan oleh Rasulullah SAW. Tatkala kita tidak lagi memikirkan akhirat, lupa akhirat. Kita telah terlena dengan kehidupan dunia. Sekarang kita lihat, orang kalau sudah terlena dengan kehidupan dunia, subhanallah, apapun tidak akan tidak malu dan tidak ragu dia lakukan. Walaupun hal dan haram hantam saja. Jadi oleh sebab itu, kondisi inilah yang tidak terkendalikan oleh sebagian kaum muslimin ketika melihat kemajuan zaman sehingga membuat mereka buta dengan akhir. Kemudian obatnya bagaimana? Agar kita terselamat dari fitnah. Ini musuh-musuh ini dalam riwayat lain ini idza ra'aytum berzar wa akatum azan al-baqar wa taraktum jihad fisabilillah. Allah alaikum, eh, Allah alaikum. Ya. Gula. Allah menyimpan kepada kalian kehinaan. Hatta tarji'u iladi, Ini obatnya. Kembalilah ya kepada agama. suruh Allah. yang suruh. Yakin kita. Allah jika kita betul-betul menolong agamanya, Allah akan menolong kita dari musuh-musuh kita. Itu semenjak dahulu dari umat-umat yang berlalu sampai umat Nabi kita dan sejarah kehidupan para sahabat demikian. Eh, Allah yang surkum. Wa yukabbid akdamakum. Inna nasur surana fil hayat dunya wa yawma yakumul ashad. Ini janjian Allah. Kami ingin benar-benar akan menolong orang menolong kami kata Allah. Dan Allah telah berjanji akan menolong yang orang beriman ketika hidup di dunia dan ketika nanti di akhirat. Yakin dengan pertolongan Allah kita. Tapi apa syaratnya? Mata Rasulullah. Apa jawabannya? Kapan datang pertolongan Allah? Jawabannya apa? Mata Nasrullah. Kapan kita ditolong Allah? Kapan kita menolong Allah? Kira-kira paham nggak pertanyaannya? Kapan kita ditolong Allah? Kapan kita menolong Allah? Mata Nasrullah, kapan datang perang Allah kepada kita dalam menghadapi musuh-musuh kita? Pertanyakanlah, sudahkah kita menolong agama Allah ini? Terutama dalam diri kita, anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita, tarik kerabat kita, tetangga kita. Berikan didikan agama. Jika nanti umat ini kuat imannya, jadi senjata yang utama menghadapi musuh itu bukan perlu nuklir apa apa bom, bom atom atau peluru nuklir. Tapi adalah iman. Ini lebih berbahaya daripada bom atom. Lebih berbahaya daripada peluru nuklir. Keimanan. Keimanan tidak ada papanya di hadapan bom atom. Allah tidak sulit menolong kita. Antum lihat bagaimana Allah menyelamatkan Baitul uh, eh, Ka'bah daripada Abraham, punya pasukan bergajah. sudah saja tolong Allah, ditolong oleh Allah rumahnya. Rasulullah SAW dalam banyak pertempuran, jumlah mereka sedikit, peraturan mereka kurang, tapi selalu menang. Ingat satu peristiwa, perang Uhud. Kalau muslimin kalah, Rasulullah SAW berdarah-darah saat perang itu. Kenapa? karena melanggar sahabat saat itu beristihad, melanggar sedikit saja perintah Rasulullah SAW. Yaitu kata Rasulullah SAW, ketika pasukan itu kan ada pasukan Jabar Roman ada bukit kecil, itu ada pasukan di sana sumber panah untuk menghalangi musuh maju ke depan. Tatkala pasukan berpanah ini meninggalkan tempat mereka posisi mereka penting ini, musuh-musuh melihat waktu Khalifah Walid. Akhirnya mereka diserang dari belakang. Sedikit saja. Rasulullah telah sebelum perang itu telah menyatakan jangan kalian turun dari bukit ini. Walaupun kalian melihat mayat kami telah digunggung oleh burung-burung. Tegas nggak perintah Rasulullah SAW? Tegas sekali. Sampai kalian melihat mayat kami digunggung oleh burung-burung, jangan kalian tinggalkan bukit ini. Kerennya adalah karena Rasulullah SAW mengetahui siapa perang yang sangat tinggi sekali. Kekuatan di sini. Tatkala sebagian sahabat melihat orang kafir lari ketika serangan di, di uh, drone, pertama itu, mereka kafir lari tinggal sehingga antara pasukan perang tercicir-cicir banyak. Akhirnya para sebaya para sahabat yang sebut ini beristihad. Katanya kan musuh sudah lari. Jadi mereka turun merebut harta rampasan perang. Akhirnya kalah dalam peperangan Uhud. Coba lihat perang Ahzab. Bandingkan perang Ahzab. Seluruh musuh kompak menyerang kota Madinah. Dikelilingi semua musuh. Dikelilingi semua musuh. Bahkan di dalam kota Madinah lagi ada musuh. Siapa? Orang Yahudi. Subhanallah. Kita menceritakan merinding rasanya. Bagaimana hal itu? Disebutkan dalam surah Ahzab. Baca surah Ahzab itu sekali-kali. Antum dengar bagaimana kisah perang itu. Wazul zilu. Yizaran sadidah. Saat itu betul-betul kejadian sangat menggempatkan kaum muslimin. Subhanallah. Tidak ada jalan lain. Musuh menyerang dari suara. Di dalam Orang Yahudi melanggar perjanjian, mau juga menyerang. Mana pertolongan? Tapi di saat perang Ahzab tak satu pun jiwa kaum muslimin terluka oleh panah. Ditolak oleh Allah dengan angin kencang. Kaum Quraisy yang telah siap kan pasukan mereka di kota Madinah, tenda-tenda mereka dibolak balik oleh angin. Api mereka tidak bisa hidup karena musim dingin waktu itu sehingga mereka pulang dengan tangan hampa belakang. Subhanallah. Ikhwan dalam sejarah kehidupan Rasulullah SAW dan para sahabat Ibrah, pelajaran yang sangat agung bagi kita Jika kita ingin benar-benar tolong Allah Mari kita kembali kepada agama kita Hatta tarjiwa ila dinikum Kata Rasulullah SAW Sampai kalian kembali kepada agama kalian Inilah sekarang yang harus kita berusaha semua mengembalikan kehidupan kaum muslimin benar-benar sesuai dengan ajaran Rasulullah SAW. Agar kita menjadi umat yang menang, umat yang kuat, umat yang segani dan berwibawa. Oleh karena itu, secara musuh-musuh Islam, tidak siasat mereka bukan lagi ingin memasukkan orang Islam kepada Kristen, kepada Yahudi, tidak. Cukup melalaikan dari Islam saja sudah. Atau cukup melalaikan dari Islam yang benar saja sudah. Biar melakukan bid'ah segala macam. Itu kata mereka sekarang. Tidak perlu didakwai masuk Kristen, masuk Yahudi, tidak perlu. Yang penting mereka tidak pelajari agama mereka sudah. Ini sekarang mereka berikan siasat-siasat yang melalaikan anak-anak kita dari pelajari agama Islam Kita disibukkan oleh urusan dunia. Jadi inilah obatnya. Jadi bentuk fitnah ini yaitu ketika kita dikuasai oleh musuh kita kembalilah karena dari dikatakan Musuh akan menguasai kita tatkala kita bagaikan buih di atas apa? Di atas air. Kemudian bentuk fitnah yang ketiga adalah fitnah pembunuhan dan tersebarnya kebodohan. Ya, ini juga dari bentuk salah satu kalau pembunuhan dari bentuk bisa bentuk syubhat bisa syahwat. Pembunuhan kenapa banyak sekarang? Hampir setiap hari. Pembunuhan entah kenapa dia dibunuh dan kenapa dia membunuh? Hampir orang sekarang tidak memperhitungkan lagi. Fitnah. Ya. Ini hadis diriwayatkan oleh Abdullah bin Mas'ud dari Nabi SAW. Bayna yaday ayyamul harb. Sebelum datangnya hari kiamat akan datang suatu hari namanya hari di sana kekacauan. Ya dulu pihak ilm. Ilmu kandas. Hilang ilmu waktu itu. Walau fiha jahil akan jelaskan tampak kebodohan. Di sini kebodohan dan kejahilan di sini maksudnya siapa? Bukan dari ilmu teknologi, ya. Kalau begitu orang Jepang hebat-hebat teknologinya, namun juga menyembah matahari. Kebodohan di sini dibilang agama. Benar, kita lihat kaum muslimin sangat jauh dari agama mereka bodoh dalam agama mereka. Sebagian, tidak seluruh kita katakan. Ya, tadi ada sedikit cerita yang sangat menggelikan sekali. Di sini ada bapak bertanya, dia dipatuakan oleh seorang haji katanya kamu kan punya anak. Istrinya baru meninggal. Lalu dipatuakan apa? Katanya jangan dulu nikah, bayi dulu anak-anak kamu. Kalau ingin istri, jajan aja. Fatwa Innalillahi. Sampai di sini pemahaman Islam kaum muslimin. Bodoh. Bodoh tidak tahu bodoh lagi. Bukan sadar dia bodoh. Ini namanya jahil murakab. Bodoh yang sudah memang keterlaluan. Bodoh berfatwa lagi. Sebenarnya di awal hadis tadi kita katakan ini Fastufyo Fa'afta fadallu wa adallu diminta fatwanya atau dia berfatwa menyesat dan eh? ini subhanallah kebodohan kamu sendiri dengan agama mereka sangat di bawah standar jadi kembalilah kita mencintai agama kita ini mempelajarinya kepada anak-anak kita kemudian ini bentuknya Abu Musa mengatakan apa yang dimaksud dengan hari ini adalah yaitu hari terjadinya pembunuhan-pembunuhan di pembunuhan. Hadis ini mutafakun alaih, itu diriwayatkan Bukhari Muslim. Dari ayat Abu Hurairah, Abu Hurairah juga diriwayatkan dari Rasulullah SAW, yukbadul ilmu wa yadharu jahl wal fitan wa yaksurul har. Yaitu akan diangkatnya ilmu, ilmu agama maksudnya, dan akan muncul kebodohan dan fitnah-fitnah dan banyak yang terjadi kekacauan di sana sini. Kita rasakan dalam kehidupan kita. Semua kita semua rasakan ini hadis ini. Ya, kalau ya Rasulullah, apa itu harap? Ini dia di biyadi faharrafaha ka'anal biru kata. Jadi maksudnya adalah nanti terjadi pembunuhan-pembunuhan tanpa perhitungan lagi. Kemudian di sini ada syarih menyebutkan ini Fathul Bari ini hadis dari riwayat Imam Bukhari yaitu yuk badal ilmi diangkatnya ilmu maksud di sini adalah dengan matinya para para ulama yang bawa ilmu. Setelah awal kajian kita tidak sebutkan bahwa diangkatnya ilmu dengan matinya para ulama. al adalah jamaah adalah bentuk keluar dari fitnah-fitnah, yaitu dosa dan kesesatan dan kufur. Ini maksud fitnah ini muncul dalam bentuk, bentuk kesesatan. Sekarang betapa banyaknya pemikiran-pemikiran sesat yang tersebar, betapa banyak aliran-aliran yang muncul ngawur dan tidak karuan. Ya, baru-baru ini kan muncul lagi apa tuh yang di Jakarta ya yang ibadahnya nyanyi apa itu ada lagi macam-macam aliran-aliran aneh-aneh bermunculan ya jadi ini bentuknya ketika munculnya kebodohan dalam agama ini orang-orang membuat-bikin trik-trik dalam agama kemudian wal fadiah dan juga timbulnya berbentuk azab wahya al ikhtibar wal murahna al ma'na al ula ma'ani al ula dan ihraj adalah al-fitnah wa umur wa kasratu syarri. Wa kasratu syarri. Dimaksud dengan haraj ini adalah kata mengajar adalah fitnah-fitnah dan saling apa namanya bercampur aduknya urusan nggak tahu mana yang benar yang mana salah bingung membingungkan kemudian dan banyaknya kerusakan di sana sini ya di antaranya adalah tersebarnya pembunuhan ini terasa sekali oleh kita pembunuhan hampir setiap hari terjadi tanpa perhitungan. Ya. ya sebab itu juga Abu Hurairah menyebutkan dalam hadis yang lain dikatakan Rasulullah SAW, hadis Bukhari Muslim ini ya takarabuz zaman waktu rasanya semakin sedikit dekat benar nggak terasa oleh kita kemarin barunya sekarang sudah kemarin baru bulan Januari sekarang sudah bulan 5 pula sebentar lagi Ramadan hari raya datang lagi bulan haji subhanallah tidak terasa umur kita sudah habis. Terasa sedikit sekali waktu. Berbagai pekerjaan terlantar terasa oleh kita. Waktu semakin terasa deh. Dan diangkatnya ilmu dan tersebarnya kekikiran dan munculnya berbagai fitnah dan banyaknya itu alhar kekacauan. Ini Ditanya apa itu al-harb, al-qatl, atatal. Ditanyakan kepada Rasulullah apa yang maksudnya harb di sini? Yaitu pembunuhan-pembunuhan. Kemudian lagi dari Abu Hurairah hadis riwayat Imam Muslim, kala kala kala Nabi sallallahu alaihi wasallam wa Nabi sallallahu bersabda, "Walladzi nafsi biyadihi" demi zat yang jiwaku berada di tangannya, akan datang kepada manusia zaman suatu waktu layak dari qatil fi ayyi syai'in fi ayyi Wala yadri maktul ala yang kutil. Akan datang suatu masa kata pada manusia yang mana si pembunuh tidak tahu kenapa dia membunuh. Yang dibunuh pun tidak tahu kenapa dia dibunuh. Benar nggak sekarang? Ya, tanpa alasan dibunuh orang lain. Tanpa alasan ada saja orang terbunuh. Ya kan? Ini zaman telah datang pada kita rasanya. Itu pada masa kita banyak sekali pembunuhan yang tidak terhitung misalnya. Bahkan bukan satu, berapa? Kisah yang sangat menggemparkan, mulai daripada ada yang makan ma makan orang, ya kan? Sodomi, memakan lalu bantai. Terakhir yang sangat menggemparkan menyembelih berapa orang, membunuh berapa orang dia? Jombang sebelah orang, satu orang pembunuh. Mengerikan. Jadi masa fitnah Nah ini kita sadar fitnah-fitnah ini. Bagaimana nanti jalan keluarnya dari fitnah-fitnah ini nanti akan kita sebutkan. Kemudian fitnah yang keempat adalah yaitu zuhur zina. Merajalelanya perbuatan zina. Ini nggak bisa kita gambarkan. Bagaimana maksiat ini sekarang? Betul-betul sudah merajalela di tengah masyarakat kita. Bahkan bahkan kita dahulu tidak terbayangkan oleh orang. Ya kan? Sekarang sudah suatu hal yang biasa. Ada anak yang dihamil oleh bapaknya, ada ibu yang disinai oleh anaknya, ada saudara laki-laki yang berzinai dengan saudara perempuan. Tidak bisa digambarkan maksiat ini sudah betul-betul melampaui kewajaran manusia yang berakal. Jangankan beragama, berakal manusia yang berakal. Kemana pemikiran mereka? Sudah kelewatan sudah kelewatan. Demikian pula pembunuhan yang sebelum kita bicarakan. Ada istri yang bunuh suami, ada suami bunuh istri, itu biasa ya kan? Ada anak bunuh orang tua, ada orang tua bunuh anak. Kadang-kadang ada yang bunuh anak istri sekaligus, tiga sekaligus. Ini pembunuhan. Inilah bentuk perzinahan. Merajalelanya zina. Ini fitnah yang sangat berbahaya. Tatkala ini tersebar penyakit berbagai penyakit timbul di tengah masyarakatnya dan tidak akan ditemukan obatnya. Dan itu telah ditemukan dalam hadis Rasulullah. Bila tersebar zina, Allah akan menyatukan sebuah penyakit yang sulit ditemukan obat. Kemudian dari Anas, ia berkata, aku akan menceritakan kepada kalian sebuah hadis yang tidak akan diceritakan oleh seorang pun, seorang pun lagi setelahku. Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, min asratis sa'ah di antara ciri-ciri akan dekatnya hari kiamat adalah ayatul ilmi. Sedikitnya ilmu. Sedikit ilmu maksudnya apa? Ilmu agama. Sedikit ilmu agama. Ya. Yang benar maksudnya. Ya. Wadhar wadhar jahil Bertebarnya kebodohan. Wadhar zina. Merajalelanya zina. Watak kurun nisa dan banyaknya wanita wa telur rijal sedikitnya laki-laki hatta yakuna li di imra'atin al-qiyamul wahid sampai untuk lima puluh orang wanita satu orang laki-laki bandingnya Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari, Ibnu Hajar mengatakan, kenapa anak mengatakan tidak ada seorang pun lagi akan menciptakan kepada kalian karena memang anak bin Malik adalah sahabat yang terakhir meninggal di Basra, eh, di Kufa. Ya di Basra. Anas bin Malik adalah siapa beliau ini? Pembantu Rasulullah, khadim Rasulullah. Anaknya berapa? Seratus. 100 orang anaknya. Beliau panjang umur. Berkat doa dari Rasulullah SAW. 100 anaknya. Nah, dia menceritakan sini ciri-ciri hari kiamat pertama adalah sedikitnya ilmu agama, tersebarnya kebodohan dan merajalelanya zina dan banyaknya jumlah wanita. Bahkan nanti akan datang satu masa yang jumlah wanita 50 orang wanita banding satu laki-laki. Kemudian Ibnu Hajar juga menyebutkan kenapa ini terjadi perumpamaan ini. Yaitu maksudnya 50 wanita dengan seorang laki-laki, kenapa terjadi hal itu? Ini huwa alladhi yakum bi umuri hunna, yaitu laki-laki yang menjaga wanita ini. Yaitu karena banyaknya fitnah-fitnah, banyak fitnah terjadi pembunuhan segala macam dan perperangan kata Ibnu Hajar yang membuat banyaknya laki-laki gugur sehingga wanita-wanita banyak di banyaknya laki terbunuh peperangan kacaunya bentuk dunia ini sehingga bukan hanya banyak dilahirkan wanita itu, tapi sebab lain juga kalau sekarang kita, lihat kita lihat sendiri banyak jumlah wanita itu. Tapi ada sebab lain yang menyebabkan sampai jumlah itu demikian, itu ketika juga laki-laki banyak yang ini, sampai kondisinya 50 orang perempuan satu orang laki Ini bentuk fitnah yang terjadi. Kemudian fitnah tunai fitnah harta benda bentuk yang lain dari fitnah yang kelima ini. Ya. Dari Abu Hurairah bin anhu. Berkata ia, kalau sabda Rasulullah tidak akan datang hari kiamat sampai dicabutnya ilmu agama. Jadi ini betapa banyak tadi kita sebutkan bentuk-bentuk awal fitnah itu apa? Hilangnya ilmu agama. Secara tidak langsung kita sendiri sudah menangkap bahwa untuk mengantisipasi fitnah itu baik yang berhubungan dengan pribadi kita, keluarga kita, masyarakat kita, hidupkan ilmu agama Hidupkan majelis-majelis ilmu, beli buku-buku agama, pelajari agama agar terhindar dari fitnah. Oleh sebab itu diperingatkan ini kenapa Rasulullah SAW menceritakan bahwa diakannya ilmu agar orang-orang waspada dalam kondisi ini. Jangan sampai kondisi ini menimpa dia menjadi orang berada dalam lingkaran kebo kebodohan. Kemudian fitnah harta benda inilah fitnah barangkali yang terakhir bentuk fitnahnya walaupun banyak fitnah lain dari Abu Hurairah wartawan tidak akan terjadi kiamat sampai diangkatnya ilmu dan banyak terjadinya gempa-gempa wataktur zalazil. Benar nggak? Banyak terjadi gem gempa. rebus zaman dekatnya waktu, terasa singkatnya waktu. Kemudian watabuah fitnah dan bermunculannya fitnah-fitnah perperangan, pembunuhan, fitnah-fitnah tadi kan sudah sebutkan banyak bentuk fitnah fitnah pembunuhan, perzinaan, permusuhan, dan berpecah belahnya kaum muslimin. Juga dari musuh-musuh mereka merajalela menyakiti mereka. Ini fitnah. Tak fitnah. Berbanyaknya munculnya fitnah-fitnah. Kemudian, wayatul harap. Dan banyaknya terjadi kekacauan, yaitu pembunuhan dan pembunuhan. Hatta yaksir fikum mal fayafid. Sampai harta di tengah kalian berbanjiran harta. Fayafid sampai harta itu berbanjir. Maksudnya ini yafid. Jadi sebetulnya kemiskinan perlu dicemati. Oleh sebab itu kata Rasulullah, inilah sa'alaikum al-faqr. Wa in ma'asalaikum ayat sa'alaikum dunya. Papa suha sama tanah sama kada kulakum pahala pun sama alakan dan kana kabar Saya tidak takut kemiskinan kepada kalian. Hanya takut kepada kalian akan dibukanya nanti dunia untuk kalian. Ini nikmat dunia ini. Lalu kalian berebut Coba Allah telah berebut orang sebelum kalian. Lalu kalian dibinasakannya. Sebenarnya kalian dibinasakan orang sebelum. Jadi orang sekarang kan ya ekonomi harus naikkan, ekonomi harus naikkan. Jangan semah dengan kepakiran. Bahkan salah satu fitnah nanti adalah di akhir zaman apa? Sekarang banyak orang yang kaya mendadak ya. Dan bahkan banyak orang yang kaya sekarang orang yang tidak pernah sekolah malah. Tak terjana dia. Justru sederhana banyak yang pernah pengangguran. Dalam hadis mana? Hadis Jibril dikatakan Rasulullah SAW. Ketika ditanya, sebutkan pada saya tentang hari kiamat. Lalu, lalu jadi kata Rasulullah, saya tidak tahu, semuanya kamu juga tidak tahu. Lalu ditanya, apa ciri-cirinya? Apa ciri-cirinya? Yaitu nanti apa? Hatta tarafa tahura tahura tahu alata yatatawaluna kunyat. Akan akan melihat orang yang miskin nanti akan orang yang memiliki gedung-gedung mewah. Ini fitnah. Karena harta Berbagai macam fitnah pun timbul, perpecah Karena harta, bapak bisa bunuh anaknya. Karena harta, istri bisa bunuh suaminya. Fitnah cuma Kemudian di sini Ibnu Hajar menyebutkan yukbadul ilm bimautil ulama ini hilangnya ilmu dengan banyak mati ulama yaitu adapun gempa kita sudah ketahui sendiri kemudian dekatnya zaman yaitu kurangnya berkah dari waktu jadi sehingga waktu pergi tanpa faedah. Bagaimana? Ya, dari awal pagi aja sudah ikuti apa? Berita. Gak tahu-tahu sudah jam 9, masih belum juga masuk kerja. Kalau orang kampung masih belum juga turun kerja. Sibuk dengan TV. Rumput di depan halamannya tak pernah dicabut. Hanya nonton TV 24 jam. Jadi kemiskinan kadang-kadang bukan itu kan. Betapa kita lihat petani-petani mengeluh kemiskinan. Kenapa tidak? Kalau dahulu orang tua kita itu sayur mayur itu tidak beli di pasar, di sekeliling rumah. Pada detik mau makan aja direbus sedikit. Kunyit di, sudut dapur itu ada. Sekarang nggak, petani beli kunyit, petani beli sayur. Pemalas Malas dalam berlahan. Tidak hanya dalam agamanya, dunia pun malas. Ini suatu hal yang sudah kondisi masyarakat kita. Atau kalau lihat di gubuk-gubuk reot seperti di Jakarta-Jakarta itu, itu perabolanya lebih besar daripada gubuknya. Ya kan, bahkan nggak sanggup menahan tolak prabola itu gubuknya. Tapi coba lihat, nonton asik ini, ketawa-ketawa semua. Tidak memikirkan nasibnya. Tidak memikirkan kembali ke mana, nggak pergi, nggak pernah pikir. Ini keadaan sebagian kaum muslimin. Tidak semua memang. Ada yang malas, ada yang juga gila dunia, ya kan? Bertolak belakang. Dua kondisi yang sangat kontradiksi. Kontradiksi. Kemudian inilah jadi waktu hilang tanpa ada beda. Kita melihat waktu kita kadang-kadang memang sebabnya nggak di kita. Kadang aja di jalan macet, habis. Ya kan? Sebab di akhir zaman ini banyak yang membuat kita lalai dari memanfaatkan waktu yang sebenarnya. nah, maka oleh sebab itu kaum muslimin berhentilah dari membuang-buang waktu. Manfaatkanlah waktu itu untuk beribadah, untuk kehidupan akhirat. Ketika di atas mobil sulit mengatakan astagfirullah, alhamdulillah, subhanallah. Sulit beribadah itu nggak sulit, Nggak tunggu dulu Arifin Ilham mau ngajak zikir baru zikir. Jangan tunggu Arifin Ilham. Apalagi yang bisa ikut zikir itu yang punya uang. Di atas motor, macet, itu subhanallah. Di kantor, tasbih. Udah, astagfirullah, la ilaha illallah. La ilaha illallah. Banyak waktu itu bisa kita manfaatkan kalau kita mau beramal, jadi marilah kita beramal sebelum datang fitnah-fitnah. Baik yang berhubungan dari luar diri kita atau yang berada di luar kita. Yang berhubungan dalam diri kita dikatakan dalam Eh, tani khamsa kabla khamsin. Manfaatkan yang lima sebelum datang yang lima. Ini fitnah yang berhubungan diri kita sendiri. Hayat kita kabla, nama atau sebelum kabla mauti. Hidupmu sebelum mati. Masih hidup manfaatkan semaksimal mungkin beramal soleh. Kemudian apa lagi? Syabab apa kabla? haram. Masa mudamu sebelum masa tu. Enggak, ini masa muda. Ah, manfaatkan dulu. Masih tenaga kuat. Maksimalkan melakukan maksiat. Ya. Subhanallah. Berjanji-janji mau sholat. Dia tidak mau. Kalau seorang dari muda tidak terbiasa beribadah, tua itu sulit. Lihatlah orang-orang tua kita yang berjanji-janji. Nanti saya akan sholat umur sekian. Tidak paham lagi. Mau sholat apa lagi? Cewek aja sudah ngidin, kedinginan. Ya kan? Duduk aja nggak benar lagi. Mau apa? Ibadah yang paling berkualitas itu masa muda karena itu dalam hadis sama atum yudhi muwayo malajaknya dulu tujuh jenis yang didapat naungan dari Allah Subhanahu Taala. Pada hari yang ada naungan, siapa mereka? Syabun maka nasihat kepada Pemuda yang berkembang, tumbuh dari kecil dengan taca beribadah kepada Allah manfaatkan masa muda ini semaksimal mungkin untuk beribadah, mencari ilmu. Kemudian apa lagi? Farawal apa langsung? Waktu kosong sebelum waktu sibuk. Manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau sudah datang waktu sibuk, walaupun hidup, walaupun sehat, nggak bisa. Kalau sudah sibuk. Contohnya kami kan, sebentar keluar sana, kapan mau baca buku, mau dahulu waktu di Madinah nanti dibaca lah. Buku bagus baca nanti Soal janji-janji. Sekarang ini nggak sempat lagi. Gimana? Kalau pun ada kemauan sibuk dengan anak, umur keluarga semuanya. Subhanallah. Jangan janji-janji. Selagi ada waktu apa? Apa? Kosong manfaatkan. Manfaatkanlah untuk mencari ilmu agama, mengamalkan agama. Kemudian apa lagi? Sihat wa jika sehat itu kapabla marodi. Waktu sehat sebelum masa tak. Kemudian bina kapabla qabla. Waktu kaya sebelum datang nih. Ini ada nggak bilang saya kalau sudah deposit deposito demikian baru saya berimpak. Jangan, belum tahu. Ya kan? Boleh depositonya belum sampai sudah mati duluan. Ya kan? Jangan janji-janji. Berimpaklah secepatnya Jangan ditunggu-tunggu dulu, ya kan? Berinfak. Agar kita kehidupan kita sejahtera di akhirat. Betul-betul nikmati hidup ini nantinya. Kehidupan dunia, kita katakan kepada antum tadi. Sebanyak pun uang apapun mungkinkah akan dimakan uangnya? Enggak juga. Makan itu dikata-katakan hanya kadang-kadang berapa? Satu piring udah kenyang. Apa yang mau dimakan? Mau dimakan bentuk yang enak cuma itu enggak juga mampu. Ini kenikmatan dunia. Terbatas dari segala arah. Ingatlah kenikmatan akhirat. Jadi ketika kita mendengar cerita akhirat itu bukan janjian-janjian pilkada itu. Ya, pasti itu janji Rabbul Alamin. Waman afdaq minallahi iya. Siapa yang lebih jujur lagi perkataan daripada Allah? Pasti itu ada. Surga mala ra'at wala udhun sami'at wala khatara ala qalbi Surga ketika kita mengingat nama surga, jangan seolah-olah mendengar kalimat yang biasa. Ini kalimat memiliki makna yang sangat dalam. Yaitu kenikmatannya tidak pernah terlihat di dunia ini, tidak pernah dilihat mata, Tidak pernah terdengar cerita-cerita keindahannya, tidak bisa dibayangkan dengan telinga oleh telinga, tidak juga bisa dibayangkan. Bagaimana Bagaimanapun indah indahnya sama di dunia ini, tidak ada bandingan dengan surga sama Selama ini kita enggak kan? Seolah-olah dengar kalimat surga biasa aja. Enggak tergambar nikmat di sana. Tapi kalau ada tergambar oleh kita, oh sekarang ada taman bagus, cuma kita ingin tamasya ke sana, menjalan jalan Tapi bagaimana dengan surga yang nikmatnya dikatakan Allah dalam Al-Quran melampaui semua kenikmatan yang ada di dunia ini. Kemudian itulah ini yani, kalau sebab itu Kita manfaatkanlah. Jangan kita sia-siakan waktu ini. Selagi ada haid di kandung badan kata orang, manfaatkanlah mencari ilmu, beramal sebanyak mungkin. Kemudian di sini disebutkan apa maksud dari melimpaluannya harta benda ini? Jadi kata Ibnu Hajar sini yaitu menjadi banyak sampai orang yang memiliki harta itu tidak butuh lagi. lah hajat alahum bihi, tidak butuh lagi dia. Sehingga tersebar merata di semua manusia harta itu. Ya, oleh sebab itu diwayatkan oleh Abdurrahman bin Auf juga dari Rasulullah SAW hadis yang telah pernah kita singgung tadi diwakilkan Imam Bukhari. Wallahi la aksha alaikum eh, la wallahi la aksha alaikum. Kata Rasulullah demi Allah, bukan kemiskinan yang aku takutkan kepada kalian, ya, terhadap kalian. Tidak takut Rasulullah yang miskin. Walakin aksha alaikum antus wa ta'alaikum dunia yaitu saya takut nanti dunia ini dilebarkan untuk kalian. Kama busifat ala man kana qablakum. Semana dilebarkan dibukanya untuk orang sebelum kalian pasuha. Lalu kalian berebut. Kama pasuha, Kemana mereka telah berebut juga sebelumnya. kau kau kama ahlakatuhum. Dan dunia itu meninggalkan kalian. Cuma telah membinasakan mereka. Jadi oleh itu ikhwan. Jangan kita ya terlena lah. Sebaiknya kita manfaatkanlah semaksimal mungkin waktu kita untuk senantiasa beribadah. Ibadah itu bukan arti salat puasa saja. Ibadah itu banyak. Zikir, baca Quran, mencari ilmu, ya kan? Berdakwah itu ibadah. Jangan gambarkan ibadah sholat-sholat saja tidak. Ibadah dalam artinya yang luas. Kata contohnya memberikan takrif ibadah apa? Ya, kullu ma yuhibbullah min aqwalin wa af'alin zahir wal batin. Segala sesuatu yang dicintai Allah dari perbuatan dan perkataan, baik itu yang zahir maupun yang batin. Subhanallah, Alhamdulillah ketika berjalan. Membantu fakir miskin. Berbaik dengan tetangga. Ini ibadah semua. Jangan dipikir ibadah itu artinya yang sempit. Sholat, puasa saja tidak. Berinfak, membantu fakir miskin. Semuanya ibadah. Kemudian, itu sedikit tadi tentang pembahasan bentuk-bentuk. Tinggal lagi pembahasan, bagi kita ada dua pembahasan lagi. Yaitu jalan-jalan selamat dari fitnah. Bagaimana selamat kita dari fitnah-fitnah tersebut? Kemudian terakhir adalah hikmah dari adanya fitnah tersebut. Apa hikmah dibalik adanya fitnah? Pertama adalah agar kita terhindar dari fitnah dan selamat dari fitnah adalah asyawul bin ibadah. Sibuk melakukan ibadah. Beribadah di waktu fitnah. Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya, al ibadah fil hajj kahijratin ilayya. Diwakilkan oleh Imam Muslim, beribadah dalam waktu kekacauan dalam waktu fitnah itu baikkan nilainya hijrah kepada aku kata Rasulullah SAW. Besar pahalanya. Kita sudah katakan tadi ibadah dalam artian yang luas, yang luas, bukan artian yang sempit. Yang luas berpikir, ya berbuat baik sama manusia, memberikan tolongan, tolong menolong, berdakwah, mencari ilmu, ya menyebarkan dakwah. Terus artinya luas, ibadah ya, bukan ibadah yang khusus-khusus saja. Nah, ini yang kita maksud. Jadi beribadah di waktu fitnah itu bagaikan hijrah kepada aku kata Rasulullah SAW. Ini pahalanya pasti besar sekali. Oleh sebab itu Imam Nawawi di sana di sini menyebutkan dalam syarah beliau menyebutkan yang dimaksud di sini al-hard adalah fitnah. Itu istilah umur nas. Itu yang dimaksud dengan beribadah di waktu kekacauan itu adalah masa-masa fitnah dan bercampur baurnya urusan manusia kacau balau lewat istana ya, semerawut ya kemudian wakau kasati fadli ibadah kenapa besarnya pahala ibadah di waktu fitnah tersebut karena manusia yakfaluna anha mereka lalai dari beribadah atau dilalaikan dari beribadah oleh fitnah tersebut dilalai sibuk tersita pemikirannya dan perhatiannya oleh fit, fitnah tersebut Apakah fitnah subuhat atau fitnah syahwat? Tersita pemikiran mereka. Sehingga lalai dari ibadah. Khusus untuk ini fitnah-fitnah yang terjadi di antara ahli sunnah. Dan masih mudah itu. Beribadah. Jangan kita berbincang-bincang lagi itu. Karena itu akan menyita waktu kita. Melarang kita dari beribadah. Mari beribadah hati Allah, berdakwah, pelajari ilmu, sebarkan agama ini, sebarkan ilmu. Selesai sudah itu, jangan dibuka-buka lagi. Jadi, sudahlah fitnah ini melanda kita, kita bagaimana selamat? Sibukkan diri dengan beribadah. Sering saya sebut kepada, mukilkan kepada para jemaah tentang ungkapan salah seorang syekh, Syekhina Ali Nasir Al-Fatihi dalam majelis beliau Ketika ada orang menelpon di Jazair, yaitu sibuk dengan kitab fitnah, tahzir dan tabdik ini. Lalu beliau katakan, anta talibul fitan, la talibul ilmu. Kamu adalah pencari fitnah, bukan pencari ilmu. Ingat, itu benar terjadi di masa kita sekarang. Suka memindah-mindahkan fitnah, fitnah menukul fitnah-fitnah, membesar-besarkan fitnah, sehingga semakin membakar, semakin menjalar, menyebabkan umat hancur, terpecah belah. Kemudian di sini bahwa kita sibuk dengan beribadah di waktu fitnah. Oleh sebab itulah juga kan juga ini sini disebutkan oleh Imam Nawawi tadi bahwa fitnah itu menyebutkan orang dari beribadah atau dia tidak tepat melakukan ibadah. Ini la yatafarrahu illa illa afrad kata Imam Nawawi. Tidak mampu melakukannya ibadah tersebut waktu fitnah itu kecuali hanya orang-orang tertentu saja. Sebatas, secuil saja. Kemudian dia akan ini selama bahwa Rasulullah SAW bangun pada satu malam dari tidur beliau. Lalu beliau maha suci Allah. Apa yang telah diturunkan Allah pada malam ini dari pintu fitnah dan apa yang telah dibuka daripada pintu-pintu rizki. Ini Bangunlah wahai istri-istriku. Ini farupa kasiatin di dunia ariyatun fil akhirah. Wahai betapa celakanya orang di dunia berpakaian tapi telanjang di akhirat. Ini ditafsirkan oleh ulama dengan dua pengertian. Emma di dunia dia berpakaian kelihatan orang adalah seorang muslim tapi di akhirat atau seorang mukmin tapi di akhirat tidak memiliki ilmu amal-amal toh. Dalam arti kedua adalah untuk para perempuan yang mana mereka di dunia berpakaian tapi telah panjang. Pakaian tipis, minim, katanya berpakaian tapi hakikatnya bertelan. Inilah kita waspada sebelum datang fitnah-fitnah seperti ini. Kemudian itu Nabi Rasulullah menyuruh para istri-istri beliau agar bangun sebelum datang fitnah-fitnah ini, ini agar banyak beribadah pada malam hari. Mutasyawil bil ibadah. Maksud dari hadis ini adalah sibuk beribadah. Qiyamul lail, qiraatul Quran, zikir. Ya, mencari ilmu, membaca-baca buku agama. Sibuklah dengan beribadah. Kemudian ini bisa bapak deh Ibnu Hajar yang Tobari di sini, yang bagi lahuna ayat talafalna ini, kenapa Rasulullah SAW sini membangun istri-istrinya? agar istri-istrinya tersebut tidak hanya menyandarkan karena mereka sudah istri Rasulullah lalu hanya cukup dengan PDN itu saja kata kitanya ya harus juga dengan ah, amal kemudian itu yang pertama kita mengingat waktu bahwa sibuk dengan beribadah tidak kita sebut dengan beribadah beribadah pada waktu al-fitr yang kedua adalah mencari ilmu syar'i karena dengan ilmu bisa memilah dan membedakan antara apa? Fitnah yang fitnah ini. Mana ada tidak etibas, tidak terrancu dalam memahami kebenaran hanya dengan ilmu. Karena ilmu itu adalah nur, cahaya. Oleh sebab itu tadi diumpamakan fitnah itu adalah malam yang gelap. Maka untuk berjalan di malam hari agar selamat, di tengah-tengah fitnah punya senjata. Apa senjatanya? Eh, ilmu. Tidak diombang ambikan oleh fitnah ini. Sebentar pindah ngaji di sini, sebentar pindah ke sana, sebentar ke sana, ya kan? Kenapa? dia Diombang ambil ada fitnah. Ada lagi orang di sini bicara begini, terombang ambing dia. Maka kuncinya harus dengan il. Maka kita yang pada ikhwan-ikhwan kita, cari dululah ilmu. Jangan dulu main tabdik dan tahdir. Karena manhaj ulama mempelajari masalah tahdir itu Poin yang terakhir dalam kitab-kitab akidah, bukan mukadimah kitab akidah itu. Ya. Ini enggak. Mulai berdakwah yang dikupas masalah takdir dan hajat. Ini orang yang melenceng dari manhaj salaf. Dalam tarbiyah atau tasfiyah. Yang perlu pertama kali diberikan adalah ilmu. Sehingga dengan ilmu dia akan mampu membedakan mana yang salah dan mana yang benar. Demikian bahwa kita sibuk dengan ilmu dan keutamaan ilmu dalam Quran dan Sunnah tidak sempat kita kupas di sini. Banyak sekali keutamaan ilmu ya dalam kitab dan Sunnah. Di antaranya adalah ini Allah meninggikan derajat orang-orang berilmu. Ya fa'ilallahu ladzina am ya fa'ilallahu ladzina amanu minkum wa ladzina utul ilma darajat. Allah mengangkat derajat orang beriman dan orang berilmu derajat yang sangat tinggi, yang lebih tinggi lagi. Dan bahkan ya banyak ada hadis kita tidak kompak-kompak ini. Ada hadis tentang keutamaan ilmu. Yang jelas ini ada kalau nggak salah pernah di sebuah tempat kita punya tulisan tentang ini keutamaan ilmu tersebut. Kalau bagi yang ada internet bisa diambil pikiran ilmu, tulis saja nanti itu akan timbul makalah itu sudah di disebarkan oleh ikhwan-ikhwan kita di apa di websitenya mereka. Itu oleh sebab itu di sini kita sebutkan bagaimana fungsi ilmu ketika datang fitnah. Di sini ketika ambil faedah dari kisah se uh, eh, soleh pada hari ini adalah se murid dari se uh, eh, bimbar nama Allah dan beliau kita kenal beliau ini. Alhamdulillah kita sempat menghadiri daurah beliau berapa kali di kota Madinah ini. Soleh pada hari ini. Dan beliau menyebutkan tentang kisah bagaimana kedudukan Abu Bakar yang tinggi ilmunya ketika jadi fitnah. Pertama, fitnah di sini adalah di sini kita sebutkan yaitu ketika terjadinya fitnah. Ini dia menunjukkan bagaimana ilmu yang menyelesaikannya. Ketika Rasulullah SAW meninggal, terjadi fitnah. Yang pertama apa? Umar bin Khattab mengatakan Rasulullah SAW belum mening belum meninggal. Lalu sampai cerita ini kepada Abu Bakar Siddiq Abu Bakar Siddiq pulang, langsung tidak bicara dengan Umar tapi langsung melihat Rasulullah SAW di kamar Aisyah radhiallahu Ini juga hikmah. Di dalam fitnah jangan percaya dulu kalau mungkin untuk langsung kepada sumber jangan percaya dengan perantara. Langsung buktikan. Bisa hadir kepada sumber langsung tanya langsung. Jangan ngambil dengan perantara. Makanya Umar tidak bertanya eh, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu tidak bertanya pada Umar, benar nggak Rasulullah meninggal? Enggak. Langsung buktikan Tatkala itu Rasulullah SAW, uh, Abu Bakar mencium Rasulullah SAW cipta kajian wa maitan. Jadi, lalu Abu Bakar tidak bicara kepada Umar duduk ya Umar. Umar tidak mau duduk berapa kali lalu Abu Bakar naik pada mimbar. Langsung bicara. Man kana ya'budu Allah fa inna Allah hayyun la yamut wa man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Langsung dengan apa? dibacakan ayat Abu Bakar Siddiq, kama itu wa innahum mayitun." Ilmu. Langsung ditancapkan dulu tauhid. Siapa yang menyembah Allah, Allah hidup dan tidak akan pernah mati. Siapa yang menyembah Muhammad, sungguhnya dia telah mati kata Abu Bakar Siddiq. Lalu dibacakan ayat kama itu wa innahum mayitun. Sungguhnya engkau mati dan mereka semua akan mati. Diam Umar. Jatuh di lututnya tetap karena mendengar ayat ini. Tidak membaca lagi dia. Ini sikap. Kalau datang ilmu, harus menyerah. Mereka tetap langsung. Tidak berkomentar lagi. Terjadi persis yang berikutnya. Tentang apa? Di mana Rasulullah SAW mau dikuburkan? Siapa menyelesaikan persoalan? Tetap Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Ada yang mengatakan di Mekah, itu adalah kampung kelahiran beliau. Ada yang mengatakan di Betul Maqdis, karena di situ kuburan para anbiya, tempat mirat beliau, mirat beliau di sana. Ada yang mengatakan, ya, lalu Abu Bakar mengatakan apa? Inal anbiya ya, tut ayyut eh, panur haitu yamu. yamu tu Bahwa para anbiya itu dikubur di mana dia meninggal. Dengan apa? Dengan il, ilmu. Langsung dengan sunnah. Bacakan oleh Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Enggak ada perselisihan lagi. Selesai perselisihan. Kita lihat sahabat kalau ada dalil, ilmu diselesaikan oleh Abu Bakar Siddiq. Ini menunjukkan fadilah Abu Bakar Siddiq Semua sahabat berbeda pendapat waktu itu. Mau di mana dikuburkan? Langsung dibacakan hadis Abu Bakar Siddiq. Ilmu. Lalu setelah itu berbicara masalah apa lagi? Siapa yang akan menjadi pemimpin setelah Rasulullah? Orang Ansar telah berkumpul di Bani Sa'id. Datang ke sana Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhu adalah Rasulullah. Orang-orang Ansar ingin mengangkat satu pemimpin dari mereka dan juga Ansar. Minna amir wa minku amir kata siapa? Ansar. Kalian punya pemimpin, kami juga punya pemimpin. Lalu Abu Bakar Siddiq berdiri. Ini tunjukkan ilmu Abu Bakar Siddiq lagi menyelesaikan permasalahan umat. Dipuji keutamaan Ansar oleh Abu Bakar Siddiq bahwa mereka adalah adalah orang memiliki keutamaan yang banyak baik dalam Quran itu bukan hadis-hadisnya Bahkan bukan masalah keansaran eh, syu'ban ila ratu uh, eh, apa syu'ban apa syiatan ila salatu syiat eh, al eh, ansar tidaklah sebuah orang ansar itu menempuh suatu lorong saya akan sekali akan mengikuti lorong itu ditempuh oleh Rasulullah SAW menunjukkan keutamaan orang ansar tersebut ini dikatakan oleh Rasulullah ketika perang Hunain yang mana Rasulullah membagi membagi harta-harta rampasan Hunain itu kepada orang-orang yang baru masuk Islam dari kaum kafir Quraisy ya kan baru masuk Islam para sahabat-sahabat yang yang baru masuk Islam itu dan orang Quraisy orang Madinah orang Ansar tidak dapat lalu mereka kecil hati diungkapkan hadis tadi uh, tadi oleh Rasulullah SAW sebutkan pada al Ansar setelah itu tapi setelah itu dikatakan oleh uh, Abu Bakar sebutkan hadis Rasulullah inna hada ambar fi Quraisy bahwa ini yang orang yang baik dari kuret mengikuti uh, orang yang baik di Quraisy ikutan orang yang baik yang lain dan orang yang jelek dari kuret ikutan orang yang lain katakan bahwa urusan ini adalah di Quraisy diam sudah orang Ansar. Karena datang ini bahwa persoalan ini adalah para Quraisy. Nah, sudah. Selesai persoalannya. Lalu Abu Bakar mengatakan, ini saya tunjukkan kepada kalian kata Abu Bakar Siddiq, "Ima kalian baik Umar bin Khattab atau Abu Ubaidah," ya kan? Lalu kata Umar uh, uh, uh, kata Abu Bakar, "Ima kalian mau membayar salah seorang dua, dua orang ini?" Jadi nah, itu Abu Ubaidah atau Umar bin Khattab kata Abu Bakar Siddiq. Coba lihat tawaduknya Abu Bakar Siddiq. Kata Umar apa katanya? saya tidak menemukan perkataan yang sangat memukul saya daripada ungkapan Abu Bakar ini. Tapi Bagaimana Abu Bakar menunjuk saya sedangkan dia masih hidup? Subhanallah. Begitu para sahabat melihat saling keutamaan di antara mereka. Lalu berdiri Umar kum nubayyu langsung nubayat oleh Umar kata Abu Bakar Siddiq. Lalu membayar dan para sahabat. Salah satu persoalan Umar Dengan apa? Ilmu. Sama kunci segala persoalan yang ada di tengah umat ini selesaikan dengan ilmu. Jadi maka saya katakan berantum, maka yang perlu bagi kita sekarang adalah menyelesaikan persoalan baik perselisihan di kalangan umat alusunnah dengan yang lainnya atau sama alusunnah kemana kita kembali ilmu sibuklah diri dengan ilmu akan tahu siapa yang keliru dan siapa yang ngawur carilah ilmu Demikian ikhwan, kemudian kita tidak panjang lebar di sini masalah ilmu. Contoh saya kita berikan hal seperti itu bahwa ilmu sangat memiliki andil yang penting dalam masalah persoalan umat ini. Kemudian yang ketiga adalah al-ihtiya amawtil asbab fitan. Menjauhi segala tempat fitnah dan sebab-sebab fitnah itu. Selamat dari fitnah itu. Jauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Ya. Dia akan Abu Hurairah radhiyallahu anhu Rasulullah bersabda, akan terjadi fitnah yang mana orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Apa yang dipahami sini? Bahwa lebih baik kita itu tidak jangan sampai ikut campur dalam fitnah ini. Sampai di diberikan karena orang duduk lebih baik daripada orang berdiri. Orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan. Orang berjalan lebih baik daripada apa? Berlari. Karena kalau orang duduk ada fitnah, itu kemungkinan dia untuk berbuat sesuatu masih lama. Harus berdiri dulu, harus berjalan dulu. Kalau orang berdiri itu lebih dekat. Kenapa? Tinggal melangkah aja kan? Nah, kalau orang berjalan akan lebih dekat lagi. Kalau berlari sudah semakin dekat. Maka di sini adalah terdapat faedah yang awil sekali. Jangan ikut dalam fitnah. Fitnah. Kecuali ini disebutkan oleh eh, Syekh Saleh Kedahan dalam ceramah beliau al ibadah waktu fitan. Kecuali dia itu adalah orang yang memang mampu dari segi ilmu dan kedudukan boleh dia berbicara untuk menyelesaikan permasalahan umat. Jadi segala persoalan itu diberikan kepada orang al ulama. Nanti kita akan sebutkan di sini. Nanti. Bukan talabatul ilmi yang menyelesaikan. Selama ini perbedaan pendapat-pendapat yang ada ini diselesaikan oleh talabatul ilmi sendiri mereka-mereka. akan. Oh ini salah, ini salah. Maka saya saya contohkan, mereka ini ibarat dua orang pasien yang berselisih dalam dua orang dokter. Kata pasien ketika dokter mengatakan bersih sudah ada mereka, kata seorang pasien ini, oh dokter ini goblok. Tahu apa dia dia pasien ya kan yang mau ditangani. Malah dia pula mengatakan dokter lebih dia dia tahu dokter ini yang benar yang salah. Dengan ilmu apa dia menilai? Maka ya ikhwan, semua persoalan umat ini kembalikan kepada para ulama. Ini baru tahu sedikit ilmu, sudah enak aja menghukum ini, menghukum itu. Ulama jauh berilmu Kembalikan masih ada orang-orang yang bisa dipedomani dengan umat ini. Jangan dulu kita melangkahi mereka. Jadi oleh sebab itu ini membuat selesai fitnah itu. Jadi jauhi sebab-sebab fitnah tersebut. Kemudian orang yang itu disebutkan waman eh, wamai eh, yusyrikulah atas tersirku. Orang yang mengakui mendekati fitnah itu dia akan terfitnah. Waman wajada malja'an. siapa mendapati tempat berlindung au ma'adan atau tempat bersembunyi falya'iz bihi. Jadi maka disuruh Rasulullah SAW. Jika terjadi fitnah, kalau ada tempat untuk bersembunyi lebih baik bersembunyi ada fitnah. Subhanallah. Ini adalah sebab tuntunan diberikan Rasulullah SAW ketika terjadi fitnah jangan mendekati tempat fitnah, jauhilah fitnah tersebut. Kemudian di sini juga dalam hadis lain disebutkan dari Abu Bakar ini bahwa Rasulullah akan terjadi fitnah. Kemudian fitnah yaitu fitnah lagi. lagi sebutkan seperti tadi orang yang duduk lebih baik orang berdiri, orang berdiri lebih baik daripada orang berjalan, orang berjalan lebih baik daripada orang berlari. jalan jalan, pak pamankah adalah adalah ibilin. Ini apabila terjadi fitnah tersebut, datang fitnah tersebut orang yang memiliki beratang ternak, maka hendaklah dia sibuk dengan beratang ternaknya jadi baik dia punya onta dan kambing kata Rasulullah sibuklah dengan itu. Maka dia cukup bersembunyi di padang rumputnya. Wa man kana lahu ardun bi ardihi. Punya lahan pertanian sibuklah bertah Jauhi fitnah-fitnah tersebut. Fatala rajul ya Rasulullah, ara'aita ma yamkul lahu ibil? Jadi ada sahabat mengatakan enggak punya ibil, enggak punya tanah, punya apa-apa ya kan? Kemana dia pergi? Wala Kau wala ar. Nah, nah. ila hendaklah dia yaitu mengambil pedangnya lalu dia patahkan faiduku hadi atau dihajar matanya itu dipukul dengan apa dengan batu supaya nanti apa pedangnya nggak bisa melakukan apa-apa ini bukti anjuran kepada Rasulullah agar di masa fitnah harus menghindari sebab-sebab fit sehingga terjadi fitnah pembunuhan segala macam di kaum muslimin itu disuruh kita apa mematahkan pedang itulah yang dilakukan oleh Ibnu Umar kata itu fitnah antara apa? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah. Tidak ikut beliau. Beliau katakan pedang beliau, Subhanallah. Ya. Nah, ini bentuk-bentuk pengamalan dari i, ketika ada fitnah. Kemudian ini Thumma juga ini adalah apa najah Allah Allahumma al-balagh. Ini, Rasulullah mengatakan apakah telah menyampaikan menyampaikan? Ini fakalakar ya Rasulullah Ara'aita in karihtu in ukrihtu hatta yantabi ilayya hadis siffaini aw ila fa'atani fa darabani rajulun bi sayfi aw yajid sahmun fayaquluni. Bagaimana Rasulullah jika aku ini dipaksa lalu ada pedang orang yang menyambatku atau aku di dipanah oleh orang lain lalu membunuhku. Qala yabu bi ithmihi wa ithmika wa yakunu min ashabin nar. Di orang yang melakukan pembunuhan di waktu fitnah itu dia akan bertanggung jawab membawa dosa orang, dosa dia dan dosa orang yang dibunuhnya. Ini orang apabila dia ikut dalam fitnah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, ia berkata kepada Rasulullah Wasallam, jadi akan serius yakuna khair malil muslim. Boleh jadi akan jadi suatu masa bahwa harta yang terbaik bagi seorang muslim adalah yaitu kambing. Yang mana dia mengikuti lorong-lorong bukit dan tempat-tempat turun hujan ini yafiru bidinihi minasyaitan lari dengan dengan agamanya dari fitnah Hadis diwakilkan oleh Imam Bukhari. Jadi di sini secara global umumnya kita wajib menjauhi segala persoalan-persoalan fitnah atau menimbulkan fitnah. Wajib kita jauhi semaksimal mungkin. Ya. Maka oleh itu di antara fitnah-fitnah yang terjadi itu Ya, hal yang sering diungkap oleh sebagian saudara-saudara kita masalah ya Allah. Itu fitnah, sebaiknya memang kita katakan orang yang mengambil, kita tidak mentahdir, kita kalau masuk tidak usah mengambil persoalannya tidak terlalu, terlalu sulit dan dipersulit. Tapi tak kalah salah satu dua kelompok ini tidak berjalan dengan sesuai dengan ilmu membawakan fitnah dalam persoalan dakwah. Kemudian yang keempat jalan keluarnya adalah kembali kepada ulil amri dan ulama menyerahkan persoalan-persoalan besar jika fitnah besar kepada para ulama dan para penguasa. Jangan ikut andil karena kita tidak memiliki pengaruh. Karena kita katakan tadi Syekh Saleh Sadal mengatakan, jika seorang itu masmuk, yaitu adalah didengar perkataannya oleh umat, kemudian dia punya ilmu, maka ketika itu dia tidak masalah, dia itu memberikan arahan yang terbaik kepada orang yang tapi namanya kita fitnah itu wajib bagi dia. Ada orang-orang yang tidak memiliki ilmu atau memiliki ilmu tapi perkataannya tidak diperhatikan oleh orang. Tidak ada artinya. Ya kan? Jadi ada dua kekuatan hujjah dan kemudian apa didengar ada pengaruh dia nasihat itu betul didengar oleh orang lain ini bentuk itu nasihat dalam fitnah kemudian karena ini disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat An-Nisa ayat 83 wa idza jaa min al-khafi aw min al-khafi min al-amri aw al-khafi adaa bihi wa la rabbu ila rasul amri minhum minhum fadlullahi 'alaikum la illa Dan apabila datang kepada mereka suatu urusan, baik di perkara keamanan dan rasa takut, mereka ada obi. Lalu mereka segera menyebarkannya. Ya, menyebarkan isu-isu tersebut. Seandainya mereka mengembalikannya kepada Rasul dan kepada ulil amri, para pemimpin mereka ulil amri disebutkan itu umara para ulama. Ya, La ilma la ilma alladziina yastami'unahu. Sungguhnya akan diketahui orang-orang mengambil simbat cimbat dari dari berita-berita tersebut. Ini. Kalau bukanlah karena kurnia Allah kepada kalian dan rahmatnya, sungguh kalian akan mengikuti setan kecuali sedikit. Jadi jangan ketika ada isu lalu disebarkan tanpa tahu ujung pangkalnya. Ya, oleh sebab itu di sini dinyatakan oleh Syekh Abdul Rahman Said mengatakan ini adalah pendidikan dari Allah kepada hamba-hambanya dari perbuatan mereka suatu tindakan yang tidak tidak baik ini. Ya dan semestinya mereka itu apabila mereka ditimpa oleh suatu urusan dari urusan yang penting persoalan negara atau persoalan umat umpamanya, ini baik yang umum ya dengan urusan yang berhubungan dengan rasa keselamatan dan keamanan atau rasa takut yang di dalamnya terdapat musibah bagi kaum muslimin maka hari mereka ia ya, takab batu perlu ada bukti jangan tergesa-gesa Walau jenuh jangan tergesa-gesa menyebarkan berita tersebut. Bal, tetapi dia harus mengembalikan kepada Rasul atau kepada ulil amri minhum, yaitu ulama dan umara. Ahlul ra'i, yaitu mereka itu ada orang-orang yang memiliki pendapat dan ilmu dan nasihat dan akal dan ini zarana, memiliki pengalaman-pengalaman yang dalam. Aladin ya'rifun al-umur, yang mereka itu mengetahui persoalan-persoalan yang baik maupun yang lawannya. Jadi Apabila mereka melihat dalam untuk disebarkan ada masalah dan kebaikan bagi muslimin, niscaya mereka akan memberitahu. Sebaliknya, jika misalnya terdapat hal-hal yang membahayakan muslimin, mereka tidak menyebarkannya. Jadi jangan terlebih tergesa-gesa dalam menyebarkan isu-isu bohong. Ini bentuk-bentuk tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hah? Jam 3 ini. Akan jam berapa? Jam 3 20. Subhanallah. Ini pembahasannya kita masih ada berapa ini? Bisa nggak kan? ada kan? Ulang ya. Iya. Saya secara ringkas bahwa faedah ini bisa antum yang mau fotokopi yang telah dipotokopi tidak ada makalah nanti kita singgung saja demi menghemat waktu. Kemudian bahwa wajib kita mengembalikan segala persoalan-persoalan tersebut kepada ulama yang berilmu atau penguasa yang akan memberikan solusi-solusi tepat dan jitu dalam segala kepasal umat ini. Kemudian tetap berada dalam barisan kaum muslimin dan penguasa. Jangan melakukan demo, demo apa namanya? Uh, oh, manuver-manuver mengasuh orang-orang untuk menentang penguasa. Ini ini banyak dalil-dalilnya sebab kita sebutkan di sini, ya. Dan kemudian juga menahan yang ke, yang keenam adalah menahan dari berbicara dan tidak mengikuti dan membenarkan berita-berita bohong. Ini fitnah. Banyak fitnah-fitnah lalu disebarkan, lalu semakin menyebar, menyebar, menyebar. Jangan sebarkan hal itu. Terakhir adalah berdoa kepada Allah agar diselamatkan dari fitnah. Ini banyak sekali. Rabbana la taj'alna fitnatan lil qaumil zalimin. Ya Allah jangan engkau jadikan kami fitnah bagi orang-orang zalim. La taj'alna fitnatan lil kafaru wa lana. Banyak sekali. Maka kita berdoa kepada Allah, kemudian juga beribadah, beribadah. Banyak agar kita dihindari oleh Allah dari bentuk-bentuk Ya, di banyak di sini kita sebutkan bentuk-bentuk doanya. Ini dan juga pesan-pesan dari Rasulullah SAW bahwa kita mesti berlindung dari fitnah-fitnah ini. Ya. Oleh sebab itu ya Allah aku berlindung dari padamu dengan segala fitnah, baik yang zahir yang nampak maupun yang sembunyi. Ya. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, baik fitnah syubhat maupun fitnah syahwat. Fitnah syubhat perpecah belahan, berbagai macam bentuk ya, pemikiran-pemikiran yang sesat, Fitnah syahwat, sibuk dengan harta terfitnah dengan harta, dengan wanita, pangkat dan jabatan, terjadi pembunuhan, berebut harta, dan segala macam. Kemudian hikmah dari fitnah. Hikmah dari fitnah adalah diantaranya adalah ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala agar mengetahui siapa yang benar-benar beriman. Oleh sebab itu dalam surat ini al kabut ayat 2 dan 4 Allah katakan, "Ahasibanna ayat terakhir ayat dalam hum la Apakah manusia mengira mereka itu dibiarkan mengucapkan kata-kata amanah, kami telah beriman dan mereka tidak diu, lalu tidak diuji. Walaupun fatanna dan sedangkan kami telah sungguh telah menguji orang-orang sebelum mereka, ya. Fala ya'lamanna alladziina sadaqu agar Allah mengetahui orang-orang yang benar imannya. Wa ya'lamanna al-kadzibin agar terbukti orang-orang yang bodoh, eh, orang-orang yang bohong di dalam imannya. Mana yang benar-benar berangkat di manhaj Ahlussunnah wal Jamaah siapa hanya yang pura-pura di atas manhaj Ahlussunnah wal jamaah. Diadakan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Agar sebuti orang-orang yang beriman benar dan orang-orang yang yang bohong dalam keimanannya. Itu diuji, bukan kita saja, ulama yang berlalu kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, ahsiban nasi ayat ya. Ahsiban ladina ya ya'maluna sayiat ay eh, ayasbiquna sa'a ma yahkumun. Apakah orang-orang melakukan amal-amal jelek itu ya mengira bahwa mereka ini akan mampu mendahului kami, sungguh saat, sungguh jelek sekali yang mereka utuskan. Jangan dikira, jadi Allah Allah tidak tahu dengan orang-orang yang telah berbuat fitnah terhadap umat ini, yang fitnah umat ini. Sungguhnya Allah tidak akan luput dari melihat amal-amal mereka. Ini bisa antum baca sendiri tentang apa namanya keterangan-keterangan ayat tadi Kemudian banyak sekali sebetulnya ayat eh, ayat-ayat menunjukkan kita diuji oleh Allah. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Ini telah kita sebutkan dalam surah Anbiya 35 tadi dan kami menguji kalian dengan kondisi baik dan kondisi eh, kondisi jelek, hal yang jelek dan hal yang baik. Fitnah sebagai ujian wa ilaina turja'un dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Ini menunjukkan bahwa kita akan dibalas siapa yang lolos, siapa yang siapa yang apa yang gagal dalam menghadapi ujian-ujian tersebut. Apakah Allah menciptakan iblis ujian bagi Bani Adam. Ya. Dan banyak sekali ayat-ayat yang sempat kita ucapkan di situ. Jadi wa untuk ini.